Tentunya kemudahan dalam kita talabul ilmi kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa talabul ilmi ini merupakan mudah-mudahan pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena seorang yang akan mendapatkan kebaikan, seorang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat tidak lain adalah dengan bimbingan ilmu syar'i, dengan bimbingan ilmu agama. Sebagaimana disebutkan bahwa para salafus saleh dari pangkal segala kebaikan adalah ilmu. Seorang dia akan dapat menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dengan ilmu. Demikian pula dia akan mendapatkan kebaikan tatkala dia mampu meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Tatkala dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak lain adalah dengan berpangkal kepada ilmu. Sehingga sangatlah penting ilmu ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah belum menyatakan butuhnya kita kepada ilmu itu melebihi butuhnya seorang terhadap makan dan minum. Karena tatkala seorang tidak ada badannya ilmu, ini bisa mematikan hatinya, kemudian bisa menyebabkan dia binasa. Kan tentunya seorang yang tidak berilmu dia mudah untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka di antara upaya setan kepada hamba-hamba Allah ini adalah dipalingkan hamba-hamba Allah ini dari talabul ilmi. Tatkala seorang jauh dari ilmu, tatkala seorang jauh dari talabul ilmi, maka setan akan mudah menjerat dia untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan, untuk terjerumus ke dalam kebidahan, dan dosa yang terbesar adalah kesirikan. Bagaimana setan berupaya keras untuk menghalang-halangi hamba Allah ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Mungkin seorang dia bisa selamat dari keserikan, belum tentu dia selamat dari kebitahan. Seorang yang bisa selamat dari kesirikan kebitahan, belum tentu pula dia selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga dengan bimbingan ilmu yang ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab seorang mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya ada padanya hidayatul dilalah, adanya petunjuk, adanya ilmu dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin rahiman rahimakumullah maka teruslah kita untuk senantiasa bersemangat dalam talabul ilmi, dalam mempelajari ilmu syar'i ini, sungguh kebaikan yang akan dia dapat sangatlah banyak. Juga disebutkan oleh Syaikhul Al-Fauzan hafizahullah tentang sebab-sebab akan selamatnya umat ini yang akan menjadi sebab umat ini akan selamat adalah diantaranya seorang dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang dia mentauhidkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena seorang yang dia bertauhid seorang yang dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam al ibadah, dalam asma sifat, dalam ar-rububiyahnya, ya, maka di sini setan itu tidak akanlah tidak mampu untuk bisa menggoda seorang hamba. Sebagaimana tatkala Nabi Allah Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan, seorang wanita yang mempunyai kekayaan, seorang wanita yang mempunyai kecantikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang beliau ketika wanita itu menginginkan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam maka Allah menyatakan wahamma biha dia pun ada keinginan tetapi Allah sebutkan kami palingkan dia ya yang demikian itu karena dia termasuk min ibadi min ibadil mukhlisin termasuk dari hamba-hambanya yang ikhlas yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin rahimani rahimakumullah demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan tentang Nabiullah Nabiullah Adam alaihissalam yang telah menimpa beliau tidak lain pula setan yang akan yang menggodanya setan yang menjadikan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari surga adalah karena bujuk rayu setan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitahu untuk menjauhkan sebuah pohon di surga. Ya, namun bujuk rayu setan itu begitu halusnya. Setan akan menggodanya, akan menghias-hiasinya. Demikian pula kepada kita semua. Setan senantiasa akan menghias-hiasi kemungkaran, kemaksiatan ini dengan gambaran-gambaran kenikmatan. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan tentunya yang namanya ujian itu senantiasa akan datang kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan, Asiban nas ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia mengucapkan kami beriman kemudian tidaklah kami uji ya ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita Sebagaimana tadi Nabiullah Adam diuji dengan bujuk rayu setan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mereka beriman senantiasa akan datang kepada mereka ujian. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin al-ins wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Demikian pula disebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan minal mujrimin. Demikian pula kami jadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang, berdosa. Maka ini telah menimpa kepada mereka para anbiya. Maka orang-orang yang mengikuti mereka pun akan mendapatkan sebagaimana yang telah mereka para anbiya mendapati. Hanya saja tingkatan ya ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Maka kaum muslimin rahimanahmakumullah Maka senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hadian wa nasiran itu petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wakana kana haqqan alaina nasrul mu'minin dan atas kamilah akan menolong orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman senantiasa akan mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaitu tentang kesabaran dan keyakinan ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika minasmil umur. Dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa yang demikian itu adalah akan mendatangkan urusan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Juga disebutkan dalam surat As-Sajdah Waja'ana minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imah yahduna bi amrina yang mereka mendapatkan atau mereka mendapatkan hidayah lama sobaru tatkala mereka sabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan tatkala mereka yakin dengan ayat-ayat kami maka tentang ayat ini beliau sallallahu Islam Ibnu Taimiyah rahimullah menyebutkan yaitu bisabri wal yakin tanalul imamah fid dini bisabri wal yakin lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqimuna bisabri wal yakin yaitu dengan kesabaran dan keyakinan akan mendapatkan al-imamah keimaman di dalam agama dan dengan kesabaran dan keyakinan seorang itu pula akan mendapatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu menjadikan dia mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pula mereka para khulafaur rasyidin tatkala beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang wasiat itu adalah wasiat yang sangat berharga. Seolah-olah itu adalah wasiat perpisahan. Ya. Beliau menyebutkan usikum bitaqwallah wasami wa ta'ah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa inna min man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnat wa sunnati khulafair rasyidin al-madina min ba'di tamassaku biha wa addu ala bin nawajid wa iyyakum wa bi muhtasatil umur fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah di sini beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ini wasiat yang pertama beliau wasiatkan kepada para sahabatnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah karena ketakwaan ini mencakup ya, mencakup segala urusan dalam perkara perintah dan larangan, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Wasami wa ta'ah dan berwasiat untuk mendengar dan taat sekalipun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang budak. Di sini pula wasiat dalam kita menghadapi wayul amr adalah untuk senantiasa mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak menyelisihi, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, la ta'ata fi makhluk fi masyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat ini adalah wasiat yang besar. Sebagaimana muncul golongan-golongan yang menyimpang dari jalan yang benar ini diawali adalah dengan tidaknya tidak mendengarkan mereka eh, tidak mereka tidak mendengarkan kepada penguasa mereka tidak mentaati kepada penguasa yaitu mereka para khawarij mereka senantiasa menghasung pemikiran-pemikiran untuk tidak taat kepada penguasa. Yang mereka bermudah-mudahan dalam hal takfir, dalam hal mengkafirkan penguasa. Karena mereka di dalam memahami ilmu ini, yaitu memahami Al-Quran adalah dengan pemahaman mereka sendiri tidak melihat kepada pemahaman salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Sehingga munculnya para khawarij ya, karena mereka anggap tidak ada negeri, satu negeri pun yang mereka menggunakan hukum dengan hukum Islam. Karena mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah golongan orang-orang kafir. Sehingga mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati. Dan ini adalah prinsip dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Yang, yang pertama beliau nasihatkan kepada kita, pada para sahabat dan kita semua, adalah dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendengar dan taat, ini adalah prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam bermuamalah dengan para waliul amr ya sekalipun bersebutkan penguasa kalian yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak namun tatkala dia adalah waliul amr maka wajib untuk mendengar dan taat ya tentu terperinci dalam perkara-perkara yang ma'ruf perkara yang tidak bermasyad kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian beliau menyebutkan faina man yasminkum dan jika di antara kalian ada yang hidup ya dalam artian mimbadi setelahku kata beliau maka akan melihat ikhtilafan kasiro, perpecahan yang banyak yang ini telah disebutkan oleh beliau sataftariku ummati ala salasina wa sab'ina firqah umatku akan berpecah menjadi 73 golongan kulluhum finnar ilal wahidah. Semuanya itu ada dalam neraka kecuali yang satu. Ya. Ini belum sebutkan di hadis yang lain belum sebutkan bahwasanya umat beliau ini akan berpecah menjadi 73. Dan para ulama menyebutkan 73 itu bukan batasan maksimal, tapi bisa lebih dari itu. Ya. Dengan perpecahan yang banyak yang beliau habarkan bahwa semuanya itu ada dalam neraka kecuali satu ya ilal wahidah itu siapakah mereka di dalam riwayat tersebut disebutkan manhum ya Rasulullah siapa mereka wa Rasulullah belum menyatakan al jamaah mereka adalah al jamaah siapa al jamaah ma ana alil yauma wa ashabi apa yang aku dan pada para sahabatku pada hari ini di atasnya. Ini sebagaimana beliau sebutkan Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidina al-mahdiyina min ba'di. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafair rasidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku ini adalah solusi seorang bisa selamat. Umat ini bisa selamat dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang di masa kita ini begitu banyaknya. Golongan-golongan dalam Islam ini. Yang semuanya mengaku adalah golongan yang selamat. Semuanya mengaku mereka adalah golongan yang benar ya maka beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku tamassaku biha wa'du ala bin nawajir berpeganglah kalian dengan kuat di atas sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin dan gigitlah dengan gigraham itu berpegang dengan erat ya dengan sunnah beliau dan para khulafur sedin maka beliau pun menyebutkan wa iyyakum bimuhdatsatil umur dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama ini karena fa inna kullu bid'ah karena setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah Ya. Jadi perkara baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah. Ya. Bukan seperti mereka ya sebagai bentuk celaan mereka dan menyatakan katanya lusuna itu apa-apa bid'ah berarti bangunan pun mobil pun itu bid'ah karena mereka tidak paham apa itu bid'ah sehingga mereka anggap semua yang tidak ada pada zaman Rasul itu dikatakan bid'ah ya maka kaum muslimin rahiman rahimakumullah bahwa bid'ah yang disebutkan dalam hadis ini adalah perkara adin perkara agama. Adapun perkara dunia, antum a'lam bi umri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Maka tidak mengapa seorang dia mempunyai kendaraan seorang dia mempunyai rumah yang bagus ya rumah yang di zaman Rasul tidak ada sekarang kita mempunyainya ya maka itu bukanlah termasuk dari perkara yang dilarang dalam perkara agama ini karena bid'ah perkara baru yang tidak ada contohnya tidak ada tuntunannya ini hanyalah dalam perkara agama kemudian kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah itu menyebutkan tentang hadis ini adanya wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal seorang untuk menghadapi hari akhir. Wa tazawwadu fa inna khaira sadi taqwa. Bertakwalah uh, berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Yang beliau sebutkan yang namanya takwa maknanya adalah antaj'ala bainaka wa baina man takhafu wiqayah yaitu engkau jadikan antara engkau dan antara yang kau takuti itu wiqayah, pembatas, penutup ya, yaitu yang akan menghalangi engkau ya dari azabnya itu dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Maka wiqayah itu adalah engkau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan engkau tinggalkan larangan-larangannya. Sebagaimana beliau sebutkan bahwa wiqayah li taqwa adalah bi fi'li awamirih wa tarki yaitu dengan engkau menjalankan perintah-perintahnya dan engkau menjauhi meninggalkan larangan-larangannya. Syekh kaum muslimin sehingga beliau sebutkan di dalam hadis ini adanya petunjuk yang menjadikan sebab umat ini akan selamat adalah ketakwaan kepada Allah. Ini secara umum. Kemudian adalah termasuk padanya mendengar dan taat kepada waliul amr. Ya, ini akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan ketika kaum muslimin mereka ber, mendengar dan taat kepada penguasanya ya ini akan menjadikan istima' istimaknya kaum muslimin bersatunya kaum muslimin dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah janganlah kalian bercerai-berai ya ini adalah dengan cara yaitu bisami wa ta'ah liwalil amr yaitu dengan cara kita mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara-perkara yang tidak ada badannya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahiman hamakumullah <clears throat> bahwa dalam perkara ketatan kepada wal amr beliau Syaikh Al hafizahullah juga menyebutkan bahwasanya dalam lafaz wasam'i wa ta'ah untuk mendengar dan taat beliau sebutkan tidak ada pengecualiannya min jami'il kalimati sami wa ta'ah yaitu as-samu liwil amr wa ta'ah liwil amr illa mastathnahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qauli ali salatu wasallam la ta'ata li makhluk fi masyatil khaliq di dalam sabda beliau as-sami wa ta'ah terhadap beliau amr beliau tidak menyebutkan di situ adanya pengecualian ya namun di dalam riwayat yang lain sebutkan bahwa mendengar taat-taat itu ya disebutkan dalam perkara yang tidak bermasyad kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam lafaz hadis la ta'ata li makhluk tidak ada ketaatan terhadap makhluk fi masyatil khaliq dalam kemaksiatan kepada khaliq itu Allah Subhanahu wa taala. Syekh kaum muslimin rahimanahumullah. Di sisi lain mereka orang-orang yang mengendaki memisahkan antara rakyat dengan penguasanya adalah mereka hembuskan subhat-subhat kepada kaum muslimin ya dari kalangan khawarij yaitu tentang sistem ya yang diterapkan oleh penguasa entah itu dalam sisi dasar hukumnya atau mungkin dari siang lainnya maka perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa dengan sistem itu mereka akan menjadikan ya atau memisahkan rakyat dengan penguasanya sebagaimana di negeri kita ya mereka menyatakan bahwa negeri kita itu adalah bukan negeri muslimin. Mereka menyatakan Indonesia itu adalah bukan negara muslim. Padahal para ulama telah menyebutkan apa itu kriteria-kriteria negara muslim. Ya. Yaitu diantaranya dipimpin oleh kaum muslimin. Terdengarnya syiar-syiar Islam. Bahkan penguasa ikut ya mengurusi dalam perkara ibadah, perkara Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan. Walhamdulillah ya negara kita adalah negara muslimin sehingga yang mereka subhat berikan subhat kepada kita dalam sistem hukum yang diterapkan oleh penguasa. Ya. Maka ini penjelasannya uh, perlu rinci ya dalam menentukan suatu negeri itu adalah negeri kafir. Maka ini adalah subat mereka. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita adalah untuk berpegang kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang kepada para khulafaur rasyidin ya yang mereka telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya ya keridhaan mereka terhadap para sahabatnya sebagaimana dalam surat At-Taubah ya dari golongan Ansar wal Muhajirin was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabahum bisan radulanukum wardu'an dan pendahulu dari kalangan muhajir dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya Allah ridho kepada mereka dan mereka mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikan mentaskiah mereka para sahabat dari kalangan muhajir dan ansar di dalam menjalankan agama ini. Dan supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di antara, di antara caranya adalah kita ittiba kepada mereka. Sebagaimana lafaz tadi, walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka kalangan muhajir dan ansar ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimanahumullah maka belum menyebutkan wa hadza huwa sababu tsani at-tamassuk dan ini adalah sebab yang kedua adalah berpegang ya terhadap sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin ya sebab umat ini akan selamat adalah berpegang kepada sunnah beliau dan sunnah para khulafah rasidin. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Tentunya <clears throat> kita akan bisa mengetahui sunnah beliau dan sunnah para sahabat ya prinsip-prinsip beliau beliau terapkan kepada para sahabatnya dalam menjalankan agama ini tidak lain kita akan mengetahuinya dengan ilmu. Maka al-ilmu ini adalah pangkal dari segala kebaikan. Seorang itu akan mendapatkan keselamatan ketika tatkala ada padanya ilmu yang mencakup diantaranya adalah tentang ketakwaan untuk mendengar dan taat kepada wali amr ya di antaranya pula adalah berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan para khulafah rasyidin. Bahkan beliau Imam Malik menyatakan bahwa sunnah kasafinatin najah, eh, kasafit, kasafinatin nuh. Sunnah Rasulullah SAW ini adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Tatkala Allah azab kaumnya Nabi Nuh? Bukankah yang selamat itu hanyalah orang-orang yang menaiki perahunya Nabi Nuh? Dan orang-orang yang tidak menaiki perahunya Nabi Nuh, dia akan binasa. Demikian itulah kedudukan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Orang yang akan selamat adalah siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka siapa yang tidak mengikutinya, dia akan binasa. Ya. Kaum muslimin rahimanahumullah. Kemudian pula beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya kepada Al-Hudzaifah Ibnu Yaman ya tentang prinsip ia akan mendatangkan keselamatan bagi umat ini ketika para sahabat ya itu dari mereka banyak yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan para sahabat bertanya tentang amalan-amalan ya yang jika aku amalkan dia mas akan masuk surga ya sebagaimana dalam satu hadis disebutkan dulani ala amalin tunjukkan kepada satu amalan jika aku mengamalkannya aku masuk surga maka beliau sebutkan yaitu diantaranya adalah engkau apa, e, menegakkan sholat ya engkau berpuasa dan yang lainnya banyak umat dari mereka yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan tentunya apa yang ditanyakan oleh para sahabat adalah ilmu. Ilmu kebaikan-kebaikan yang mereka bertujuan untuk mengamalkannya. Namun satu saat Hudzaifah bin Yaman beliau menyebutkan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Nah, Dulu manusia para sahabat artinya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisar syarr mahafatan ayudrikani. Dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir aku akan tertimpa kejelekan. Sehingga seorang penyair menyatakan ya siapa yang tidak mengetahui syar ya dia akan ya kaum dia akan terjatuh pada kejelekan beliau bertanya itu Hudzaifah al-Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW ya yaitu tentang kejelekan yang didapatinya. Ya. Yaitu diantaranya adalah yang perlu tanyakan ketika kaum muslimin ya mendapati seorang imam, seorang penguasa yang mereka adalah penguasa yang zolim ya, penguasa yang zolim. Atau pertama adalah ikhtilafan yang banyak, ya. Bertanyakan apabila aku mendapati ya, perselisihan yang banyak itu bagaimana? Mata muruni ya Rasulullah in adrokni zalika jika aku mendapat demikian maka kata beliau antal zima jamaat al muslimin yaitu engkau harus berpegang kepada jamaat al muslimin wa imamim dan imam mereka maka ini seperti sabda Rasul ya ketika dalam masyad yang lain alaikum bitaqwallah wasami wa ta'ah ya yaitu engkau mendengar dan taat hidup bersama kaum muslimin. Yaitu engkau berpegang kepada kaum muslimin dan imam mereka. Kemudian beliau pun menyebutkan bertanya lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang imam atau e, tidak adanya imam atau tidak ada jamaah dan imam beliau bertanya jikalau tidak ada jamaah dan imam maka kata beliau ya itu fa'tazilaha kullah ketika dapati banyak pergolongan-golongan tidak ada satu jamaah dan imam maka tinggallah tinggallah apa uh, uzlah yaitu menyendiri ya meninggalkan jam-jam itu semua kemudian engkau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW hatta ya'tiyakal maut sampai datang kepada engkau kematian ya meninggalkan jam-jam tersebut yang mereka menyimpang dari jalan Rasulullah SAW sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu ya nama jamaah ya wain wafaqa al-haq jika mencocoki al-haq antam mal jamah wa in kunta wahdah yaitu sekalipun engkau sendiri tetapi engkau mencocoki al-haq maka engkau adalah al-jamaah sehingga beliau wasiatkan kepada Huzail al-Yaman ketika berbagai macam golongan yang ada tidak ada imam maka mengis apa uzlah yaitu menyendiri meninggalkan jamaah-jamaah tersebut dan engkau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW sampai datang kematian kepada engkau maka itulah engkau itu tetap mendapati keselamatan ya dan itu adalah al-jamaah seorang yang mencocoki al-haq mencocoki sunnah Rasul adalah al-jamaah kaum muslimin rahimanahumullah sehingga marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah ya untuk dimudahkan dalam kita meniti siratal mustaqim meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian di antaranya pula pangkal dari keselamatan dari api neraka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dan kezaliman mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah at-tauhid yaitu tauhid beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tidak mencampuri ya imanahum yaitu alladzina amanu walamnya lebih yalbisu imanum dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri imanahum itu adalah tauhiduhum yang tidak mencampuri ketauhidan mereka dan kezaliman yaitu asyirk karena kezaliman itu adalah syirik ya sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, "Ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, ya. Sehingga orang yang mencampuri keimanan dengan kezaliman, ya, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri ketauhidan mereka dengan kesyirikan. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar itu dia merasa sedih ya. Siapa sih yang tidak bisa yang tidak selamat dari kezoliman? Yang disangka bahwa kezoliman ini ya adalah kezoliman termasuk padanya kezoliman pada diri sendiri kezoliman kepada yang lainnya samanya ya itu dianggap demikian sehingga merasa tidak selamat dari seorang yang mencampuri keimanan itu dengan kezoliman. Maka beliau sebutkan ya, oleh Rasulullah disebutkan bahwa kezoliman ini bukanlah kezoliman yang kau maksud. Tapi kezoliman ini adalah kezoliman yang sangat besar yaitu kesyirikan. Sehingga tatkala seorang mencampuri ke ketauhidan dengan kesyirikan, maka afsadahu. Maka kesyirikan ini akan merusak ketauhidannya. Seorang tidak akan mewujudkan ketoitan dengan benar ketika ada badannya kesyirikan. Karena tidaklah akan mungkin antara kesyirikan dan ketoitan itu bercampur. Ya. Laistami'an. Tidak akan bercampur antara kezoliman uh, antara ketoitan dengan kesyirikan. Ya. Beliau Syekh Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan li'anna syirk idza khalata tauhid afsadahu karena sesungguhnya kesyirikan apabila mencampuri ketauhidan kesyirikan itu akan merusak ketauhidan la yastaqimu tauhid ma wujudi syirik abadan dan tidaklah seorang akan menegakkan ketauhidan ya, ketauhidan itu tidak akan lurus tidak akan tegak ketika didapati adanya kesyirikan itu tidak akan tegak selama-lamanya. Keduanya itu adalah bertentangan. Tidani la istami'ani la istami'u tauhid wa syirk. Yang keduanya adalah berlawanan, tidak akan terkumpul keduanya, tidak akan terkumpul ketauhidan dan kesyirikan. Akbar itu syirku akbar, tidak akan tercampur padanya syirik besar ya, yang tidak tercampur padanya adalah syirik besar. Amma syirkul azhar yumkin lakin tauhida wa syirka akbar la yumkin ajtami' abadan. Adapun syirik kecil mungkin ya seorang itu akan terkumpul. Dia mentauhidkan Allah, dia seorang yang bertauhid, dia terkena syirik kecil. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ya ketika seorang yang sholat ya ketika sholatnya itu diperbagus karena adanya pandangan manusia kepadanya maka itu syirik kecil itu arya ya pun syirik besar ya wasyirkun akbar la yumkinu ajtamia abadan Ada pun syirik besar tidaklah mungkin ya berkumpul selama-lamanya artinya di sini kalau seorang yang dia mentauhidkan Allah ya itu tidak akan bercampur dengan ke, apa kesyirikan yaitu syirik akbar. Tidak bisa bersatu. Tapi mungkin seorang yang mentauhidkan Allah dia terkena syirik kecil, Arya, sum'ah, ya. Namun ini pun harus kita jauhkan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah dia Imam Muslim, "Man laqiyallaha la yusyriku bi sayadahul jannah." Siapa yang bertemu Allah, dia tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Wa man yusriku bi nar. Siapa yang bertemu Allah dia membawa dosa syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka para ulama menyebutkan syirik ini umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Seorang yang berjumpa Allah dia membawa syirik ya, baik besar ataupun kecil, ini dia akan masuk ke dalam neraka. Hanya saja bedanya Ketika syirik akbar itu kekal, ada pun syirik kecil tidak kekal ya di neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Taala bahwasanya innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kendaki. Maka ini pun syirik besar ataupun syirik kecil ketika seorang meninggal belum bertobat, ini Allah tidak akan ampuni. Yang disebutkan bahwa beliau Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan ini umum syirik besar ataupun syirik kecil menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Ya, hanya saja ketika syirik kecil dia tidak kekal di neraka. Sehingga tentunya ini uh, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik ya syirik besar ataupun syirik kecil beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita Allahumma inni a'udzubika an usraka bika wa astaghfiruka mimma la alam ya Allah aku memohon perlindungan kepada engkau yaitu dari menyekutukan kepada engkau dan aku memohon ampun dari suatu yang tidak aku ketahui ya terkadang bisa juga karena ilmu yang belum sampai kepada kita ya kita tidak mengetahui bahwa itu termasuk syirik kecil maka kita sudah memohon ampun wa astaghfiruka mimma la alam dan aku memohon ampun kepadamu terhadap satu yang tidak aku ketahui maka tentunya ini mendorong kita untuk senantiasa belajar dan belajar mengetahui perkara-perkara besar dalam larangan yaitu syirik dan mengetahui perintah-perintah untuk bisa kita jalankan untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keredoannya karena tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada hambanya ya maka inilah yang kita harapkan karena seorang masuk surga itu bukanlah semata-mata amalannya tapi semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya dengan berbagai uh, ibadah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan tentunya ini pun dibutuhkan kepada kita ilmu yang terkadang kita anggap bahwa itu bukan suatu ibadah namun tatkala kita mengetahui ilmunya oh ternyata ini bagian dari ibadah karena ibadah itu adalah disebutkan oleh beliau Syaikhul Islam Ibn Taimiyah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah adalah sekumpulan nama apa saja yes, ya, apa yang Allah ridhoi Allah cintai baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tidak tampak itu adalah ibadah kita akan tahu itu suatu ibadah ketika Allah ridho ketika Allah cinta dengan disebutkan adanya perintah disebutkan adanya uh, contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan ini yang dapat kita sampaikan menjadi pengingat bagi kita ya. Karena namanya peringatan itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fazakir fa'ina zikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Namanya zikr, peringatan ya, ketika kita diingatkan dengan firman Allah kita ketika kita diingatkan dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tentu bagi orang-orang yang beriman ini akan ada perhatian ya akan lebih memperhatikan oleh karenanya bahwa ilmu itu adalah peringatan yang baik kepada kita dengan ilmu itu kita akan diingatkan mana yang diperintahkan mana yang dilarangnya maka oleh karenanya kita memohon pertolongan kepada Allah untuk senantiasa kita diistiqomahkan dalam talabul ilmi.